Halo, guys. Dari mana, Mas? Oh, dari latihan, Mas. Oh. Iya, Harap lagu apa, Mas? Harap lagunya Cak Sodik baru dua sama Mbak Fibri ada dua juga. Oh. Wis makan turun, Mas? Udah tadi makan latihan besok dua. nang Pati, Mas. Nang Pati, nang Pati. Cari ambek wulan, Mas. Hah? Nang Pati. Wulan Jamela ta? Iya. Iya, Mas. Mulan Jamela mas Bujuni Ahmad Dhani loh mas ya iya ya mantul mas terus mas con iku mas ngomong mas eh, ono ndi iki mas Makoya mas di Makoya ini oh Makoya Makoya Ci, ci, ci. gimana aja gitu. Game. gimana game. Oh, mas. Oke. Ngapain? Ngurip singkarin mah lo. dhewe ya. Eh. Golek inspirasi. jenenge iki? Ah, jenenge sapa iki? Jenenge sapa cek di iki? Eh, Mas. Jenenge. Oh, iki, Mas. Kuwi lho jenenge. Oh, burak, Mas. Kamera rada kudu iki. Ya. Eh, hadiah apa, Mas? Hadiah iki, Mas. Iku lho, buat nundung. Mangan. Pak Caping, Mas. Pikir, Mas, saiki mangan ae. Ngono belunge. Banteng ya, Mas ya? Oh, ya, di banteng, Mas. Hmm, ditunggali takin ya. Oh, oke, ya, iya, iya, iya, oh, Halo Mbak. Halo. Halo Mbak Ani. Hey. sekarang lagi makan-makan. Makan dananya Mbak Alfi. Ini mau natap. Yuk. Yuk. Makanin ako, no? Hai. Nah, iki Eko Game dari Panti Asuhan. <laughs> Janji mau natap. Mengucapkan minal aidin wal faizin jeng. Eko Game, guys. Iki lagi pemotretan Mbak Alfi New Monata MC kita, guys. MC New Monata. Bes ya satu satu satu, dua Thank you. Makan mas, lapar. Mangan mana mas? Makan mas, lapar. Rezeki mas. Tidak boleh ditolak mas. Cara apa ini? Ulang tahun ya? Ulang tahunnya Mbak Alfi. Mbak Alfi MC itu. MC cewek. MC cewek. Bayar bang. Kemarin Mbak Fibri ulang tahun. Kok belum? Kayak ulang tahun jam di yang minta aku meragin teman-teman lagi. Oh, lu kan iya Eh, mbak. Hmm, hmm. 맞네. 그렇지. 어, 보이. 아까 잡았네. 우로. 왜 우로? Etianin. Oh, chúng thấy đặc Ông có ngô con tâm mình thì biết. Cảm ơn. Cái tình bằng cạp, là tôi có gọi là bằng cửa. Ô, ngon ra rồi. Thank Saya dahulu ya. Ulang Ini ulang tahunnya Mbak Yang ke? 17. 17 ya, Mbak. 28 saya tahu. Saya tahu. 20. 20. 20. Iya. 20 dolar maksudnya. Kakak mengucapkan ngasih hadiah apa Kak Juri? ada di tas sana. Sudah ya? Iya. Hadiah apa? Adi apa? Bangkem, bangkem. Adi lagu. Oh, iya. Pokoknya bunder. Adi lagu. Ya. Bunder. Pokoknya bunder. Bukan kota. Adi adanya bunder, guys. Bukan kota. Iya, saya bunder. Jangan-jangan bolanya TV. Boleh tuh itu mandi ya. dong. Ayo, mana aku, Pak? Makan. Makan Ayo, sama teman-teman. Munata. Munata. Moga jangan meteng ya, tahun depan kerja rame, jangan meteng lo ya, ingat. Pakai KB. Lagi uh, syukuran suratan eh, alias hitanan nggak tahu yang ini hitam siapa ya, bukan ulang tahunnya Mbak Alfi ya? ya. Oh, ya. Iya. Mbak, pelupa wali, iya you malah eh ini jadi eh, jam oh, ya, Eh, kuali. Astagfirullah, Mas. Nyunjut bae ajur ya, Wah, kapan ngene, Mas. Anu, Carane lho. Tetep rokok. Ah titik apa apa mas ini alasan saja kadang X batalion Cilacap bersama bersama New Monata Rani jangan lupa beli kaosnya berhadiah satu unit RX dan derpes utama sebuah mobil loh pajak ditabung pemenang ya salam raja salam. New Monata Sandarito itu coba Nusantara untuk hadir di acara satu DKD Trek satu DKD CNK CNKJ Cilacap Nusa Kambangan King Club pada tanggal 15 Hmm. Jangan lupa Ayo, ayo. Tambah kau SMP oleh ngono. Tambah balik ke Kedal Gabi. <laughs> satu, dua, tahan dulu lagi, satu, dua. panjang umur panjang umur selalu lancar rezekinya amin sukses acaranya. Ampun. Ini ada orang gila baru nih lagi ya Pak. Maaf, pokoknya happy birthday, semoga panjang umur ya Bang. Pokoknya dibikin hancur hari ini ya. ayo ya ayo teman ayo Tetap ayo tetap cantik. Lede, lede. Saya perawan guys. Habis ini digoreng. <laughs>